Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd <clears throat> Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada kesempatan malam hari ini masih diberi kekuatan untuk duduk bermajelis masih mengkaji sabda Rasul alaihi salatu wassalam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik generasi sebaik-baik manusia adalah generasiku yakni para sahabat. Thumma alladhina yalunahum kemudian generasi berikutnya para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum kemudian generasi berikutnya lagi tabi'ut tabi'in. Di sini ada soal. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyampaikan berita ini ini bentuknya adalah berita atau khobar Maka khabar itu kewajiban kita adalah meyakini apa yang beliau kabarkan. Dan selain mengandung berita khabar juga di situ terkandung irsyad bimbingan. Apa bimbingan yang terkandung di dalamnya? Bimbingannya adalah mengenal mereka itu siapa. Iya. Kalau Nabi mati katakan sebaik-baik manusia adalah generasiku para sahabat. Kalau kita hanya sekedar oh ya saya yakin. Tidak dilanjutkan dengan mengenal siapa mereka itu. Tentu bukan itu yang dimaukan. Ya. Ada juga irsyad bimbingan untuk mengenal siapa para sahabat. A'lamus sahabat Kemudian ada bimbingan lagi di dalamnya. Di samping mengenal para sahabat juga mengenal ilmu yang mereka bawa. Demikian pula mengenal generasi berikutnya, generasi tabi'in. Bukan hanya sekedar kita meyakini tabi'in adalah generasi yang terbaik setelah sahabat. Itu betul kita yakini. Tetapi di situ juga harus kita fahami ada irsyad, ada bimbingan untuk mengenal siapa mereka para tabi'in. Demikian pula tabi'ut tabi'in. Alhamdulillah kita telah membahas beberapa contoh dari biografi para sahabat yang mereka adalah orang-orang pilihan. Ada berapa sahabat telah kita pelajari? Delapan. Ya. Kurang satu. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Sebabnya adalah karena beliau termasuk awal-awal masuk Islam dan terus mengiringi kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian ditambah dengan Al-Mukthirun, dikenal dengan Al-Mukthirun yang banyak meriwayatkan asar hadis. Yani mereka yang meriwayatkan hadis Allah taala anhu Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dan yang terakhir Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Semoga apa yang telah kita pelajari ma'asyiral ikhwah min a'lamis sahabah yang memotivasi kita untuk kita mempelajari lebih dalam lagi Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Ali bin Abi Thalib yang mereka muqaddam, lebih diutamakan dari yang lainnya. Yang kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Nah, pada malam hari ini kita insya Allah akan memulai masuk kepada mengenal generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Afan, tabi'in dahulu ya. Tabi'in terlebih dahulu. Taib. Apa itu definisi atau ta'rif tabi'in? Siapa tabi'in? Qala al-Khatib al-Baghdadi, berkata al-Khatib al-Baghdadi ya sebagaimana dinukilkan oleh Asyuti dalam Tadribur Rawi At-tabi'i man sahiba sahabiyan. At-tabi'i, tabi'in itu adalah man orang yang sahiba sahabiyan. Seorang yang menyertai sahabat. Ya. Nah. Waqala Al-akharun berkata lagi yang lain al-muhaddisun alul hadis ada yang mengatakan ta'rifnya adalah inna tabi'i seorang tabi'i itu adalah man laqiya wahidan minas sahaba fa aktsar. Seorang yang berjumpa dengan sahabat walaupun satu fa aktsar atau lebih. Atau lebih. Naam. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ketika seorang berjumpa dengan sahabat, ya. Dia seorang muslim beriman kepada Rasul alaihi salatu wasallam wa sahiba sahabiyan dan bersahabat dengan apa? Sahabat, mereka mendapatkan fadl, mereka mendapatkan keutamaan. Seperti disebutkan dalam hadis ini. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Jumlah tabi'in sangat banyak. Naam. Sahabat saja banyak. Disebutkan ketika haji wada 100 ribu orang sahabat haji bersama Nabi. Kemudian para sahabat tafarraku fil bilad. Berpencar ke negeri-negeri. Ada yang tinggal di Mesir, ada yang tinggal di Syam, ada yang tinggal di Taif, ada yang tinggal di Azerbaijan, ada yang tinggal di nah, Khorasan. Nah, insyaallah. Dan mereka ini punya ya murid-murid. Ada yang tinggal di Kufah. Jadi ketika berbicara jumlah tabiin, ya, lebih sulit lagi untuk di, dihitung. Ya fukul hasr, melampaui batas hitungan. Karena setiap yang berjumpa dengan sahabat, ya, walaupun seorang sahabat, dia adalah tabiin, ya, seorang tabiin. Nah, dan para tabiin itu memiliki tabaqat, memiliki tingkatan-tingkatan. Ada tabiin yang berjumpa dengan sahabat kibar, dalam hari ini Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Ada yang berjumpa hanya dengan sahabat-sahabat sigar yang wafatnya belakangan seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wafat tahun 93. Nah, kalau dia lahir tahun misal, lahir tahun 70 misal, Hijriah. Ketemu Abu Bakar tidak? Ya, tidak, Abu Bakar meninggal tahun 13. Ya. Ketemu Ibnu Mas'ud tidak? Tidak pula anaknya. Beliau meninggal tahun 30 ya berapa? 6. Taib tidak ketemu dengan sahabat-sahabat ini. Ah, antum Roja meninggal kapan Ibnu Mas'ud? Ayo. Ayo puluh 32 ya. 32 atau 33 benar. Ya ini tidak bertemu jelas lahir tahun 50 tidak ketemu dengan ya Ibn Mas'ud yang meninggal tahun 30-an. Artinya belakangan seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala wafat tahun 90 nanti juga memiliki tobakot, memiliki tobakot. Rahimahullah dibagi menjadi 15 tobakot. Ya. Ada yang membagi 4 tobakot seperti Ibnu Hajar Al-Hafidh, Ibnu Hajar dalam kitab beliau Takrib membagi menjadi 4 tobakot. Ya. Ada kibar tabi'in, ada sigor tabi'in, ada was ausab tabi'in yang pertengahan. Ala kulihal tabi'in tobakot. Tobakot itu apa? Level, tingkat. Ya. Tingkatan-tingkatan. Nah, dan eh, di antara yang terakhir ya yang berjumpa dengan Anas bin Malik misalnya atau yang berjumpa dengan sahabat yang terakhir wafat yaitu Abu Tufail. Sahabat yang terakhir wafat alal itlaq, tidak ada lagi yang yang setelahnya adalah Abu Tufail. Abu Tufail yang beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah. 110 apa? Hijriah. Yang paling terakhir. Tapi pada pun masing-masing kota ada yang paling terakhir. Nah, Ahlul Basrah, Ahlul Makkah. Nah. Tapi secara itlak, ya secara mutlak ya ini, yang Allah iya. itulah para tadi. Man sohiba sohabiyan. Orang yang bersahabat dengan sahabat. Nah, dan kita sudah membahas dan telah mengenal beberapa nama tabiin dalam apa namanya kajian kita sebelumnya dengan mengenal sanad kemarin. Ya. Hari ini kita dapat sanad 138 hadis. Ya. Di situ ada tabiin juga. Ya. Hammam bin Munabbi. Ya. Sebelumnya kemarin kita membahas ya, Naam. Dalam sanad yang panjang, Imam Ahmad meriwayatkan dari Syafi'i, Syafi'i meriwayatkan dari Malik, Imam Malik meriwayatkan dari Nafi, Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Nah, kita akan membahas Insyaallah pada kesempatan ini beberapa ya. Nah, tabiin ya. dengan ringkas saja, ma'asyiral ikhwah. Kita awali dengan seorang tabiin kibar yang bernama Sa'id Ibnu al-Musayyab. Sa'id al Musayyab. Beliau lahir pada tahun 15 Hijriah. Berarti di masa khilafah siapa? Umar bin Khattab. Dan wafat pada tahun 94 Hijriah. Wafat pada tahun 94 Hijriah. Nah, sedikit kita berhitung. Lahir tahun 15 Hijriah. Berarti di masa khilafah siapa? Umar bin Khattab. Ketika Umar wafat berapa umur Sa'id bin Musayyib? Umar wafat tahun 23. Beliau lahir tahun 15. Berarti ketika wafat berapa? 7 tahun. Ya. 7 tahun. Dalam umur 7 tahun itu sudah mumayyiz. Dan sudah sami al-hadis, sudah mendengar apa? Hadis. Jadi beliau ini di antara riwayatnya adalah dari Umar bin Khattab. Sami amin Umar mendengar dari Umar bin Khattab tentunya setelahnya jelas Utsman bin Affan juga mendengar dari Ali bin Abi Thalib mendengar dari Zaid bin Sabit mendengar dari Aisyah mendengar dari Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar dari Abu Hurairah mendengar dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar ya dan banyak sahabat yang lain karena beliau masih berjumpa dengan sahabat kibar. Lahir di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wasami aminhu mendengar dari Umar bin Khattab. Otomatis sahabat yang lain juga mendengar. Wa aktsarur riwayah riwayat yang paling banyak yang diambil oleh Sa'id bin Musayyab adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, itu riwayat yang paling banyak. Maka ketika kita melihat sanad, sering kita mendengar an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Beliau ini banyak dipuji oleh para a'immah. Sampai berkata Ibnu Umar, Ibnu Umar sendiri yang berkata, sahabat memuji. Ya. Lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza la sarrahu. Lau ro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang ini. yakni Ibnu Al-Musayyab. Lasarrahu. Niscaya Nabi akan gembira. Ya. Subhanallah. Para sahabat ya, dalam keadaan mereka memiliki fadl, keutamaan. Tapi mereka mengutamakan orang yang punya keutamaan. Ibnu Umar termasuk di antara contoh, di antara contoh terbaik. Memuliakan orang yang punya ilmu. Walaupun secara ya, secara keafdolan jelas lebih afdal siapa? Sahabat Ibnu Umar. Ada kisah yang menarik. Di Ibnu Umar ini kan di Mekah beliau. Juga Ibnu Abbas mengajar di mana? Di Mekah. Di Mekah itu ada uh, seorang tabi'in Atta' ibn Abi Rabah Atta' ibn Abi Rabah karena kosiron orang orangnya pendek aswad juga kulitnya apa hitam Wahua maula minal mawali bekas budak yani secara status sosial ya, bukan bangsawan Orang biasa. Dari sisi fisiknya juga demikian. Tapi Allah angkat dengan ilmu. Atau Ibn Abi Rabah. Allah angkat dengan ilmu. Sampai anaknya khalifah kalau mau tanya harus antri. Ilmu itu harus dimuliakan. Nah, suatu saat datang Ibnu Umar atau Ibnu Abbas ke kota Mekah, manusia datang berkumpul. Mendekat kepada Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas ini ada dua kisah memang. Mereka semuanya bertanya kepada Ibnu Umar atau Ibnu Abbas tentang hukum-hukum haji ketika itu. Ditanya tentang haji. Berkata Ibnu Abbas, diriwayatkan juga dari Ibnu Umar mengatakan, "Kenapa kalian bertanya kepada saya? Wafikum atau sementara di tengah kalian ada atau? Kenapa tanya kepada saya? Padahal di tengah kalian ada atau Ibnu Abi Rabah." Ibnu Umar sahabat, Ibnu Abbas sahabat. Bahr, Bahrun, Habrun, Ibnu Abbas. Ya. Tapi subhanallah. Mendidik umat untuk memuliakan orang yang memiliki apa? ilmu. Kalian tanya kepada saya, wa fikum ato, sementara ada ato di tengah kalian. Kembali kepada kisah Sa'id bin Musayyab. Berkata Ibnu Umar tadi, Lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza la sarrahu. Kalau Rasul alaihi salatu wasallam melihat orang ini la sarrahu. saya akan bahagia Rasul alaihi salatu wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Ya. Qala Ibnu Madini berkata Ali Ibnu Madini wa huwa Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari la a'lamu fit tabi'in awsa'a ilman minhu wa huwa indi ajallu tabi'in Kata Ibnul Madini, la a'lamu fit tabi'in, saya tidak tahu. Dari kalangan tabi'in, awsa'a ilman, orang yang lebih luas ilmunya minhu. Daripada siapa? Sa'id Ibnul Musayyab. Wahuwa indi, dan Sa'id Ibn al-Musayyab indi menurutku ajalut tabi'in adalah tabi'in yang paling mulia. Dan dalam masalah tabi'in yang paling mulia ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Nah, dan di antara masyaikh kita ketika ditanya, nah, tidak menjawab kecuali Allah a'lam. Allah ketika ditanya mana alamu atau mana afdalu at-tabi'in, siapa yang paling afdal di kalangan tabi'in? Allah a'lam. Ya. Baik. Memang ada pembahasan di kalangan para ulama, siapa yang paling afdal. Ada di antara mereka yang mengatakan yang paling afdal adalah Uwais Al-Qarani. Ada yang mengatakan yang paling afdal adalah Uwais Al-Qarani. Ya. Tetapi Uwais Al-Qarani tidak memiliki riwayat. Dia tidak memiliki riwayat. Ya. Uwais Al-Qarani ini subhanallah hidup di zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Dikatakan sebabnya adalah bakti beliau kepada ibunya. Itu yang menghalangi. Dan subhanallah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dengan kebaikan termasuk mujabud dakwah. Doanya apa? Mustajab. Dan Nabi pernah berkata kepada Umar bin Khattab, pernah berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, nah, ya'ti ilaikum akan datang kepada kalian ya rombongan dari Yaman. Dan di tengah mereka ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarani dari Qaran. Nah, dan Uwais ini punya seorang ibu. Wakana Baron bi ummihi. Sangat bakti kepada apa? ibunya. Karena lahu marad, karena lahu baros. Dia punya penyakit baros, yakni penyakit kulit sopak. Kemudian tersisa hanya tinggal satu apa? Dinar atau dirham. Kemudian Nabi berkata kepada Umar, "Ya Umar, seandainya engkau bisa bertemu dengan dia, ya, minta dia untuk memintakan ampun untukmu. Minta untuk dia berdoa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Umar bin Khattab ini dan seluruh para sahabat sangat yakin dengan sabdanya siapa? Rasul. Mesti akan kejadian apa yang Rasul katakan. Ketika Umar menjadi khalifah, subhanallah, setiap ada rombongan dari Yaman ditanya, adakah di antara kalian Uwais? Tidak ada. Datang lagi, ditanya lagi. Sampai yauminal ayam, datang rombongan. Afikum Uwais. Apakah ada di tengah kalian Uwais? Ada. Datang nih orang. Anta Uwais? Naam, saya Uwais. Al-Qarani? Ya, dari Qaran? Naam. Ya. Laka um, kamu punya ibu? Saya punya ibu. Kamu sayang pada ibumu, berbakti pada ibu. Iya. Kamu dulu punya penyakit baros, kemudian sembuh tinggal satu apa? Dinar atau dirham? Iya. Semua sifat yang dikatakan Nabi cocok. Ya wes, tolong doakan. Doa kepada Allah agar Allah mengampuni saya. Wes bingung juga ya. Eh, Umar bin Khattab ya. minta didoakan. Kemudian Uwais bercerita, kenapa Umar bin Khattab bercerita, kenapa ya meminta Uwais al Quran Baru Uwais Mendengar itu luar biasa. Hadis dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Maka didoakan. Tidak mungkin tidak mendoakan. Ini bagian dari taat kepada siapa? Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Kemudian setelah itu ditanya oleh Umar bin Khattab, kamu mau kemana? Ya. Dia mengatakan saya mau ke kemana? Basra atau Kufal mungkin dia sebut sebuah tempat, saya lupa. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kalau demikian saya tulis surat ya untuk Amir, untuk gubernur sana. Kata US jangan. Biarkan saya menjadi orang yang tidak dikenal. Pergilah ke negeri itu sudah seperti orang biasa saja. Ya, bekerja, bekerja, sholat di masjid, di masjid. Adi orang biasa. Sampai musim haji datang gubernur. Dari tempat tadi ditanya oleh Umar bin Khattab, di tempat kamu ada US, ya eh, kebetulan dia tahu, ya ada US, gimana dia? Ya orang biasa. Umar langsung berkata, kalau kamu ketemu dia, minta dia do doakan kamu. Ya. Ternyata bukan orang biasa. Kembali langsung, dipanggil US Al-Qarani. Minta doakan, bingung lagi ini US, nah, ada apa? Saya ketemu Umar, Umar menceritakan hadis tadi. Begitu mendengar seperti itu, dia doakan, kemudian pergi lagi dia pindah ke tempat yang lain. Tidak suka dengan kemasyhuran. Itulah Uwais Al-Qarani. Nah, sebagian ulama mengatakan Uwais Al-Qarani yang paling afdal. Ada yang mengatakan yang paling afdal adalah Sa'id bin Musayyab. Karena sisi periwayatan beliaulah yang menyampaikan apa? hadis. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kalam tawil indal ulama pembicaraan yang panjang di kalangan para ulama tentang siapakah yang paling afdol dari kalangan para tabi'in. Tetapi mereka semuanya adalah khairul qarni ba'da as-sahabat. Sebaik-baik generasi sesudah Sahabat. Nah, tentu kalau kita berbicara faedah yang bisa kita petik ya, bakti dari siapa? Wes al-Qarani kepada orang tua. Nah, tidak suka dengan kemasyhuran. Nah, semangat di dalam menuntut ilmu seperti Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Nah, tenaga nah, apa eh, menggendong. Nah, Allahu a'lam. Saya tidak tahu riwayat itu. Ya, ada riwayat di dalam apa namanya uh, Adabul Mufrad Ibnu Umar ketika itu di Mekah. Ada seorang laki-laki dari Yaman menggendong ibunya. Toaf sambil menggendong ibunya. Ada seorang tabiin bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah orang ini sudah membalas jasa ibunya?" Kata Ibnu Umar, "Belum." Ya, jauh dari Yaman membawa ibunya digendong tawaf. Kata Ibnu Umar belum. Dia tidak membalas dan belum membalas apa? bakti atau kebaikan ibunya. Allah alam tentang apa namanya yang antum tanyakan ya. Mungkin bisa dirujuk dalam eh, apa namanya eh, sumber-sumbernya. Fa ala kulli hal Sa'id bin Al-Musayyab ini ya seorang tabi'in yang mulia karena ilmunya. Ya. Dan banyak meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, gurunya tadi sudah guru-gurunya para sahabat ya. Dari Umar bin Khattab dan setelahnya. Jadi menjumpai sahabat sahabat Nabi. Sampai wafatnya beliau 94. Jadi sahabat yang hidup sebelum wafatnya ada kemungkinan ya berjumpa atau mengambil ilmu dari dari mereka. Adapun para perawi yang meriwayatkan dari siapa? Sa'id bin Al-Musayyab ya, adalah para tabi'in juga, para tabi'in. Seperti Nah, Atta' ibn Abi Rabah yang tadi telah kita sebutkan kisahnya. Atta' ibn Abi Rabah meriwayatkan dari Sa'id bin al Musayyab. Kemudian Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Nah, Kemudian Amr ibn Dinar, Muhammad Al-Baqir, ya. Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi. Naam. Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi. Ini diantara yang meriwayatkan dari beliau. Nah. Dan yang lain. Ya. Ala kulihal, Ya di antara tabi'in tadi Muhammad bin Muslim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Nam atau bin Abi Rabah, Amr bin Dinar. Nah, meriwayatkan dari Sa'id bin al Musayyab. Hada wallahu alam ini terkait dengan sahabat Sa'id bin al Musayyab dan di antara apa eh, kisah yang dikisahkan tentang Sa'id Nah, beliau orang yang memiliki atau disebutkan di sini ajma'a ahlul ilm ala siqatih wa wara'ih wa dhabtih. Para a'immah bersepakat, ahlul hadis sepakat tentang kesikohan beliau. Kesikohannya, wa wara'ih, waranya, wa dhabtihi, juga hafalannya. Wa syiddati hirsihi ala sunnah dan semangat beliau untuk berpegang dengan sunnah wada' bihi 'alal ilmi wal ibadah dan terus beliau nah bersemangat di atas ilmu, di atas ibadah. Hatta innahu kana la yufariqul min al atamah ilal atamah. Sampai disebutkan beliau tidak meninggalkan masjid dari sholat isya sampai sholat isya. Subhanallah. Jadi memang menanti sholat ke sholat berikutnya, ya itu seperti riba, pahalanya seperti menjaga perbatasan perang. Kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, nah wantidharus salati ba'da sholah fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat dan menanti sholat setelah sholat ya, seorang duduk di masjid misalnya sholat apa maghrib kemudian dia menanti sholat isya sampai datang sholat isya menantinya seseorang dari sholat ke sholat berikutnya di masjid, fadzalikum ribat. Pahalanya adalah seperti ribat. Nah, dan itu mudah bagi yang Allah mudahkan. Ya. Dan yang paling mudah banyak maghrib wal isya. Tapi kalau seperti Sa'id bin Musayyab, min al-atama ila al-atama. Dari isya sampai apa? Isya. Mungkin bagi yang i'tikaf Ya nah, mudah bagi bagi mereka karena memang sudah menyatakan apa i'tikaf. Tapi Sa'id bin Musayyab sering beliau duduk di masjid. Naam. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Beliau ini bukan orang yang melupakan juga ma'isyah untuk keluarganya. Disebutkan di sini, lahu arba'umiat dinar. Beliau memiliki 400 dinar. Yattajir biha fi zait Beliau berdagang ya dengan modal tadi zait minyak wa yata'ayyas mimma taghulluhu dan hidup dari keuntungan ya diputarkan apa namanya uang tadi fa rahima Allah Sa'id bin Musayyab ini singkat tentang Sa'id bin Musayyab kita berpindah kepada ya tabiin yang lain. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Kita sudah sempat menyebut nama ini. Urwah bin Zubair ibnu Awam. Saudaranya Abdullah bin Zubair bin Awam. Bedanya Abdullah itu sahabat, Urwah apa? tabi'i. Sama-sama ayahnya. Yani Zubair bin Awam. Beliau ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, Abu Abdullah Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. Kunyahnya Abu Abdullah. Urwah ibn Zubair. Beliau lahir pada tahun 22 Hijriah dan wafat pada tahun 94 Hijriah. 22 Hijriah, wafat 94 Hijriah. Taib. Di masa kekhilafahan siapa lahir? Umar bin Khattab. Umar wafat tahun 23. Ya. Nah, ini penting untuk ingat-ingat tanggal, bulan, oh, kok bulan, tahun. <laughs> Kalau tanggal sama bulan tidak berat ya <laughs> Itu penting untuk mengetahui berjumpa atau tidak. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini, ya ada pertanyaan nih. Kalau ada riwayat, misal, ya. ada rawi mengatakan Urwah bin Zubair mengatakan hadasani Umar bin Khattab, misal. Ada orang meriwayatkan ya, dengan sanad tiba-tiba mengatakan Urwah bin Zubair kalah hadasani Umar bin Khattab. Benar tidak kira-kira? Salah, tidak mungkin. Usmakul, tidak makul. Ini lahir 22. Artinya setahun, umur setahun mengatakan hajazani Umar bin Khattab. Tidak mungkin ini. Ini ada yang salah ini. Nah, ada yang salah. Jadi mengetahui tarikh, tawarikh, rijal ini penting. Nah, Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala rahimahullah. Nah, beliau lahir pada tahun 22. Ada pendapat yang lain, kila khilafati Utsman ibnu Affan. Kadang ada khilaf juga. Ya. Lahir pada ta ta tahun 29 Hijriah. Khilaf bainal ulama. Dan di sini terkadang juga akan terjadi khilaf, khilaf di dalam memberikan hukum terhadap hadis. Tapi ala kulli hal beliau ya lahir di sekitar tahun itu. Hafidhu an walidih. Beliau mengambil ilmu dari walidih dari ayahnya Zubair bin Awam ya. wa ummihi Asma bintu Abi Bakar wa khalatih dan khalahnya Aisyah. Nah, ini diantara yang berbolak-balik bisa masuk ke rumahnya Aisyah ya ini. Nah, Urwah bin Zubair. Tapi tidak banyak. Ya. Berbeda dengan siapa tadi? Abu Hurairah. Siapa satu bisa keluar masuk ketemu Abu Hurairah. Bisa berjumpa di mana saja, di pasar bisa ketemu, di masjid bisa ketemu. Ya. Nah, ilmu diambil dari ayahnya, juga dari khalahnya Aisyah, dari umiknya. Nah, juga meriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib, Muhammad ibn Maslamah, juga Abi Hurairah, masih berjumpa dengan Zaid ibn Sabit, Usamah bin Zaid, Abdullah ibn Arqam, Abu Ayyub Al-Ansari, An-Nu'man Ibn Bashir, wa Muawiyah bin Abi Sufyan, wa Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Abbas, wa Al-Miswar ibn Mahramah, ya. Naam. Wa Zainab bintu Abi Salamah, wa Bashir ibn Abi Mas'ud Al-Ansari. Ya. Taib. Tentang keilmuan Urwah ibn Zubair dipuji oleh Zuhri. Berkata Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri, Ra'aituhu bahran La tukaddiruhu dalla'u Saya melihat beliau sebagai bahron Bahar, bahar itu laut Laut itu kalau diambil airnya tidak keruh ya. nah, Saking banyaknya ya. Tapi kalau ilmu itu sedikit, nah, ditanya terus pusing lama-lama. Ya, nggak bisa, keruh. Ya. Karena sedikit, ya, habis. Tapi beliau ini Bahron. kala Ibnu Uyainah berkata Ibnu Uyainah, yani Sufyan Ibnu Uyainah Al-Makki. Sufyan Ibnu Uyainah berkata karena a'dhaman nas di hadis Aisyah. Urwah bin Zubair ini orang yang paling faham dengan hadisnya Aisyah. Bagaimana tidak? Kholahnya. Ya. Afwan, masih belum selesai. Yang paling ya faham dengan hadisnya Aisyah ada tiga. salah sah Al-Qasim. Al-Qasim, Qasim bin Muhammad bin Nabi Bakar. Masih mahramnya juga. Wa Urwah. Urwah bin Zubair. Wa Amrah. Ya. Ini orang-orang yang memang bertemu mudah dengan siapa? Aisyah. Maka yang paling mengerti tentang hadis Aisyah adalah tiga orang ini. Karena karena a'zamun nas bi hadis Aisyah salasah. Al-Qasim wal Urwah wa Amrah. Amrah. Baik. Beliau ini ma'asral ikhwah rahiman rahimakumullah ya. sahabat yang beliau riwayatkan sudah kita sebut tadi. Adapun murid-murid beliau wa asharu man rawa anhu auladuh. Yang paling masyhur meriwayatkan dari Urwah ini ya putra-putranya. Nah, ini juga menunjukkan semangat salaf dalam mendidik anak-anaknya. Tidak mungkin anak-anaknya meriwayatkan kecuali dididik. Ya. Tarbiyah. Utsman, ini putra beliau, wa Abdullah. Kemudian Hisham. Kemudian Yahya. Muhammad. Nah. nah. Hisham mana? <laughs> ada Utsman, ada Abdullah, ada Hisham, ada Yahya, ada Muhammad. Ini abna, nah, aulad, Urwah bin Zubair. Wa hafiduhu, hatta cucunya juga meriwayatkan. Hafiduhu. Umar bin Abdullah hafidhuh. dan yang meriwayatkan juga dari beliau adalah tabi'in yang lain Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri ah di sini ada sebuah masalah <clears throat> berarti sangat-sangat mungkin dan itu sering seorang tabi'in meriwayatkan dari apa? tabi'in juga ya. nah bisa jadi ada ada dua orang Tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, kemudian dari apa? Sahabat. Bisa jadi tabi'innya tiga. Tabi'in, dari tabi'in, dari tabi'in, dari sahabat. Yang paling banyak disebutkan adalah ada tujuh orang tabi'in meriwayatkan satu dengan yang lain. Ya. Oleh karena itu ketika ada ya hadis ya, dalam sanatnya ya Nah, seorang tabiin mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya hadis mursal. Seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sanadnya sahih semuanya. Fulan, fulan, fulan sampai tabi'in semuanya siqah. Hanya saja tabi'in ini mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti antara dia dengan Rasul mesti ada apa? Orang. Kita tidak bisa memastikan itu adalah sahabat. Kalau sahabat jelas. Ya. Kalau seandainya itu sahabat, jelas hadisnya sahih. Tapi permasalahannya betapa banyak contoh tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Bahkan ada yang sampai berapa tadi? Tujuh. Ya. Nah kalau sahabat jelas, tapi kalau tabi'in lemah atau tidak hafalannya ini tidak diketahui. Oleh karena itu hadis mursal termasuk hadis do'if, lemah. Tetapi lemahnya adalah lemah yang bisa dikuatkan. Yang jabir bisa dikuatkan dengan ya jalan-jalan yang lain. Nah, karena tadi ada kemungkinan itu sahabat. Ya, ada kemungkinan itu tabiin, bisa satu, bisa dua. Nah, demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah, tentang Urwah ibn Zubair. Kita ingin menutup dengan satu alam yang lain, yaitu Muhammad bin Muslim bin Musyihab az-Zuhri. Nah. Masih berapa menit? Ayo, cukup. Baik. Kita masuk pada tabi'in yang lain Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri. Ini tiga orang ini dalam sanad sering sekali disebut. Sa'id ibn Musayyab, Urwah ibn Zubair, kemudian Az-Zuhri, apalagi Az-Zuhri. Nah. Taib. Siapa beliau ma'asyiral muslimin? Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri. Ini lebih belakang lagi. Karena beliau ya lahir pada tahun 50 Hijriah. Jelas sudah di masa Muawiyah ibn Nabi Sufyan. Ya. Muawiyah ibn Abi Sufyan menjadi raja, ya, menjadi Amirul Mukminin Sejak tahun 41 sampai tahun 60. Isruna sana, 20 tahun. Dan di masa beliau belum menjadi apa? Nah, raja, menjadi amirul mukminin 20 tahun menjadi amir. Maka beliau menjadi pemimpin selama berapa? 40 tahun. Nah, dan di masa beliau betul-betul penuh dengan keadilan. 20 tahun. Tidak ada keributan. Tidak ada fitnah, peperangan antara kaum muslimin dan seterusnya. Masa yang hadir, suasananya tenang luar biasa. Dan itu yang paling tidak disuka oleh musuh-musuh Islam. Ya. Maka mereka berusaha menjelekkan siapa? Muawiyah. 20 tahun. Ya. Futuhat terus berkembang kaum muslimin. Ilmu juga demikian. Ilmu itu berkembang di masa itu. Subhanallah. Sehingga wajar kalau musuh-musuh Islam berpikir gimana caranya ini merusak ya, sejarah. Dicelah habis-habisan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Nah, dan yang tampil membela adalah ahlus sunnah. Ya. Karena bukan semata-mata sosok Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak, tetapi apa yang beliau bawa berupa ilmu. Nah, apa yang beliau bawa berupa hadis. Nah, kembali pada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Beliau lahir pada tahun 50 Hijriah alal arjah. Menurut pendapat yang paling rojih. Dan itu di masa khilafahnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Naam. Taib. Wabillahi taufiq. Al Quran fi samanina yauman. Beliau menghafalkan Al-Quran 80 hari. 80 nah, hari menghafalkan Al-Quran. Berarti menunjukkan kuatnya hafal. Fi samanina yauman. Wa Talab Al haditha fi awakhiri asri sahabah. Beliau mencari hadis di akhir-akhir zaman sahabat. Iya, beliau lahir tahun 50. Iya kurang lebih mencapai masa buluh tambah berapa? 15 tahun, 65 ya. Oh, yakni di masa-masa akhir sahabat, sahabat kibar sudah sudah banyak wafat. Ya. Nah, tolak al-hadis fi awakhir asri sahabat. Beliau berumur 20-an tahun ketika itu. Nah, di antara sahabat yang beliau dengar adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik Muammar sebagaimana kita ketahui. Dipanjangkan umurnya oleh Allah. Sebagaimana dipanjangkan juga apa? Dibanyakkan anaknya, rezekinya. Wafat lebih dari 100 tahun umur beliau. Maka banyak tabi'in yang mendengar dari Anas bin Malik. Termasuk sahabat ini, Afan termasuk Muhammad bin Muslim, Ibnu Syihab. Mendengar dari Anas bin Malik. Wa Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar juga mendengar darinya. Wa Jabir bin Abdullah. Wa Sahal bin Sa'ad. Wa Abu Tufail. Abu Tufail, sahabat yang terakhir wafat. Al-Miswar ibn Makhramah. Wa ghairihim dan yang lain dari para sahabat. Nah. Ini sahabat. Kemudian beliau meriwayatkan dari kibarut tabi'in. Nah, beliau termasuk sigar berarti. Belakangan. Ya. Nah, tabi'in itu memang tingkatan. Ada yang tabi'in itu hidup di zamannya siapa? Nabi Ali Shallallahu Wasallam, muhadramun. Ada yang setelah Rasul wafat baru lahir dan seterusnya. Nah, eh, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri beliau meriwayatkan dari kibarut tabi'in di antaranya Abu Idris Al-Khawlani. Ya. Termasuk juga nah, Sa'id bin Al-Musayyab. Dan seterusnya, ikhwan. Nah, intinya Az-Zuhri punya banyak guru. Punya banyak guru, di antaranya tadi Abu Idris Al-Khawlani, Sa'id bin Al-Musayyab. Nah, rahimahullah. dan termasuk yang paling banyak adalah mendengar dari Sa'id bin Musayyab ini. Sami'a kathiran min imam tabi'in Sa'id bin Musayyab. Di banyak kita dapatkan sanad hadis itu Zuhri dari siapa? Sa'id. Tabi'in dari tabi'in. Nah, ini membantu kita ikhwan untuk kita bisa memahami sanad. Ya dan sekaligus kita mengingat jasa mereka kepada kita ini. Ya. Dan kita semakin faham kita ini belum berbuat. Nah, kita ini tidak banyak apa yang kita lakukan, ya. Tapi apa yang bisa kita mampu kita upayakan. Ya. Barangkali benih yang kita tanam itu menjadi apa? Besar. Nah, karena hasil kadang tidak harus kita lihat saat ini. Mungkin tahun di saat kita sudah tidak ada. Nah, ikhwatil kiram rahimahin rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan bahwa beliau mengambil hadis dari Sa'id ibn al-Musayyab. Ya, berkata Zuhri, Masat rukbati rukbata Sa'id ibn al-Musayyab samani sinin. Lututku bertemu dengan lututnya Sa'id 8 tahun. Nah, satu sisi menunjukkan lama bermula zamah dengan siapa? Said bin Musayyab. Berapa tahun? 8 tahun. Apalagi faedah yang kedua, kedekatan dengan Said. Bukan sekedar mengambil, tapi apa? Ya, lutut ketemu lutut. Ya sebagaimana Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya, datang orang asing, sahabat tidak ada yang kenal. Iya. Datang seorang laki-laki, ittala alaina rajulun shadidu bayadhi siyab. Shadidu sawadi sya'r, la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Putih bajunya, hitam rambutnya, tidak ada bekas-bekas apa? Safar. Nah, kalau tidak ada bekas safar, artinya harusnya penduduk apa? Madinah. Tapi kalau dikatakan penduduk Madinah, Nah, kok tidak ada yang kenal? Ustaz aneh memang ini. Nah, la ya'rifu minna ahadun. Hatta jalasa ila Nabi alaihi salatu wasallam. Mendekat duduk kepada Nabi, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Ditempelkan dua lututnya kepada lutut Nabi alaihi salatu wasallam. Kedekatan. Nah, dan dikatakan di sini oleh Sa'id bin al Mus oleh oleh oleh Zuhri, nah, masat rukbati rukbata Sa'id bin al-Musayyab samani sinin. Menyentuh lututku dengan lutut Sa'id selama delapan apa? Delapan tahun. Wakala bahkan pernah mengikuti perjalanan mencari hadis, satu buah hadis. Tabi'tu Sa'id ibn al-Musayyab. Saya pernah mengikuti Sa'id ibn al-Musayyab fi talabi hadisin. Dalam upaya mencari satu hadis, satu hadis. Bukan banyak. Naam, salah satu ayam. Tiga hari. Perjalanan tiga hari untuk mendapatkan satu hadis. Nah. Subhanallah ikhwan. tiga hari mendapatkan satu hadis. Ini kalau ahlu dunia, nah berpikir dapat apa? Tiga hari. Ya. Hanya untuk mendapatkan satu buah hadis apa ini? Nah, memang ahlu dunia heran dengan dengan ahlu sunnah namanya. Semangat datang ke hmm. masjid bawa buku, bawa catatan, mencatat. Dapat apa namanya? Ya. ya. karena yang dicari itu memang berapa gajinya kan demikian. Ya, kan? Ya. Tapi subhanallah Allah beri kemudahan, ya. Allah beri konah, Allah beri namanya. Ya. Seandainya mereka tahu nah, nikmatnya menuntut ilmu, nah, ya. tidak akan bertanya seperti itu. Ya. Nah, ya mereka punya prinsip apa itu? Time is money. <laughs> Nah, ahli ilmu, ahli sunnah Nah, Waktu adalah ibadah. Bagaimana saya bisa beribadah? Mengisi waktu saya dengan ilmu, murajaah, nah, mudakar. Itulah ahlu ahlu sunnah. Jadi demikian, Nah, uh, ucapan Zuhri sendiri menceritakan kedekatan beliau dengan Sa'id bin Musayyab dan semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Ya. Wabillahi taufik. Dan beliau ini juga ya sebagaimana bermulazamah dengan Sa'id bin Musayyab juga bermuzalamah dengan ber, ber, ber, bermulazamah dengan Ruwah bin Zubair. Nah. nah. yang ini semuanya menunjukkan ini diantara guru-guru beliau. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hmm. Taib. Beliau ini seorang yang memang semangat di dalam menuntut ilmu. Kita dengar ucapan Soleh bin Kaisar. Yang menunjukkan semangat siapa? Zuhri dalam menuntut ilmu. Ijtama'tu, kata Saleh bin Gaisan, ijtama'tu ana wa Zuhri natlubul ilma. Saya dan Zuhri ya bersama-sama menuntut ilmu. Sama-sama menuntut ilmu. Fakulna, maka kami mengatakan as-sunan. Yang kita cari sunan, ini sunah sunah apa? Nabi. Fakatabna ma ja'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun mencatat semua yang datang dari Nabi, ucapan Nabi, tulisannya apa namanya ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, yang ditulis. Takrirat, persetujuannya Nabi, sifat-sifatnya Nabi, semua ditulis. Sumakal kemudian berkata, kemudian berkata, nah, berkata Zuhri, naktubu tubuh jaa anis sahabah fa innahu sunnah. Mari kita tulis juga apa yang datang dari sahabat. Karena itu juga sunnah. Ya. Fakultu maka saya katakan siapa? Soleh, Soleh bin Kaisan mengatakan Fakultu ana laisa bisunnah. Fala naktubuhu. Nah, kita tidak nulis itu. Nah, Zuhri nulis terus. Bukan hanya dari Nabi, tapi juga dari apa? Sahabat. Ditulis, ditulis, tulis. Qala fakataba walam aktub. Zuhri menulis semua yang datang dari sahabat juga. Saya tidak, kata Salih bin Kaisan. Fa'anjaha wa dayya'tu. Maka saya dapatkan Az-Zuhri berhasil, mendapatkan keberuntungan. Wa dayya'tu. Dan saya Nah, Betul ucapan Nabi beda dengan ucapan siapa? Sahabat. Tetapi sahabat adalah a'lamun nas fir rasul. Orang yang paling mengenal dan mengetahui rasul, yang paling faham terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi. Sehingga ketika kita kumpulkan riwayat-riwayat sahabat, di situ ada penafsiran sahabat terhadap ayat. Di situ ada ya penafsiran sahabat terhadap hadis. Nah, dan itu penting. Karena mereka para sahabat adalah a'lamu an-nas bir rasul alaihi salatu wasalam. Dan beberapa permasalahan-permasalahan fikih berupa qadha, keputusan-keputusan sahabat ya, ada kita dapatkan. Tidak terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Seperti kalau kita sebutkan contoh dalam ilmu faraid. Ya. Ada Umar Yatain, masalah Umar Yatain. Ya. Keputusannya Umar bin Khattab. Dan kejadian itu belum pernah terjadi pada zaman Nabi khilaf antara Umar bin Khattab dengan Zaid bin Sabit dalam masalah ini. Nah, Masrul muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahiman rahimakumullah. Beliau ini punya jasa besar. Jasa besar atas kita semua. Ya. Jasa besar beliau ini ya, nah, adalah tadwin sunnah tadwin sunnah, penulisan apa? Sunnah. Nah. Karena Zuhri awal man istajaba li talabil khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Jadi dua orang ini punya jasa besar terhadap Islam. Yang satu adalah alim, yang satu adalah amir. Yang juga alim. Umar ibnu Abdul Aziz, tabi'in juga. Beliau menjadi Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ketika itu Umar ibnu Abdul Aziz memerintahkan Zuhri untuk tadwinus sunnah. Jadi perintah langsung dari negara untuk dikumpulkan hadis-hadis apa? Nabi. Nah, fadawwana sunan fi dafatir. Ketika Zuhri diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menulis hadis-hadis Nabi ditulislah oleh Zuhri, ditulis dalam dafatir, dalam daftar buku-buku karatis. Nah. Thumma wazza al-khalifah ala kulli ardhin lahu alaiha sultan daftaran. Kemudian setelah itu Umar bin Abdul Aziz membagi-bagikan daftar ke seluruh penjuru negeri. Nah, diberikan kepada para ulama ditugaskan untuk menulis hadis-hadis yang mereka ketahui. Dikumpulkan, ditulis. Nah, dan subhanallah ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah mudahkan sebab-sebabnya. Allah telah berjanji untuk menjaga Al-Qur'an dan juga apa? Sunnah. Nah, maka Allah mudahkan sebab-sebabnya. Ada para ulama yang menjaga sunnah, termasuk jasa dari Umar bin Abdul Aziz dan juga Muhammad bin Muslim, Ibnu Syihab Az-Zuhri jasa yang besar dalam tadwin sunnah. Dalam tadwin sunnah. Ini diantara ya jasa beliau. Taib. Masrul ikhwah rahiman rahimakumullah. Ya. Dan semangat beliau di dalam mengumpulkan hadis ini juga terbukti dengan banyak hadis-hadis yang dimiliki oleh Ibnu Syihab dan tidak dimiliki oleh yang yang lain. Ini kan menunjukkan semangat beliau yang luar biasa. Qala al-Imam Muslim, berkata Imam Muslim rahimahullah, waliz Zuhri nahu min tis'ina hadisan yarwihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusyarikuhu fihi ahadun bi asanid jiyad. Demikian Imam Muslim menyebutkan di dalam sahihnya. Sepertinya dalam muqaddimah beliau mengatakan. wali Zuhri dan Imam Zuhri memiliki nahu min tis'ina hadisan. 90 hadis. Yarwihi yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi alaihi salatu wasallam la yusyarikuhu fihi ahadun yang tidak di ya, serikati oleh yang lain. Yang lain tidak punya. Ada 90 hadis. Di asani dengan sanat-sanat yang jihad. Sanat-sanat yang sahih. Yang jayid, yang bagus. Wa qala al-Hafidh al zahabi rahimahullah. Berkata al zahabi rahimahullah sebagaimana dalam kitab beliau Tarikhul Islam wa qad infarada Ibnu Syihab bi sunanin katsiratin. Dan sungguh Ibnu Syihab telah bersendiri tersendiri. Ini hanya beliau saja. Bisunan kefirah dengan hadis-hadis yang banyak. Beliau, beliau saja yang meriwayatkan. Wabirijali iddah yang diriwayatkan dari jalan yang banyak juga. Lam yarwi anhu ghairuhu. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali beliau. Ibnu Syihab. Samahum Muslim disebutkan nama-namanya oleh Imam Muslim wa iddatuhum dan jumlah mereka rawi-rawi yang tidak diriwayatkan oleh yang lain ya bilwaun wa arba'una nafsan 40 sekian orang rawi ya. rawi-rawi yang sikoh yang meriwayatkan tadi hadis-hadis tadi subhanallah itu Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Naam. baik Uh, eh, kita tutup sedikit tentang wafat beliau ya. Beliau ini wafat pada tahun 124 Hijriah. Tufia sanami'ah warbah wa isri. 124 apa? Nah, Hijriah. Ini kurang lebih ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah. Nah, tiga tabiin yang bisa kita baca, ya kita pelajari. Sa'id bin Musayyab, ini yang paling seniornya dari tiga yang kita bahas, kemudian Urwah bin Zubair, kemudian Sa'id bin Musayyab Dan di tengah-tengah pembahasan kita juga menyebutkan kisah Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Ini barangkali sedikit yang bisa kita baca, kita bahas semoga bermanfaat. Wassalamualaikum wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.